سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم Turunnya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.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 Kemudian di bumi, dia memberikan berkahnya, dan dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa. Cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Kemudian dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Langit dan bumi menjawab, Kami datang kepadamu dengan patuh. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Lalu Allah menciptakan tujuh langit dalam dua masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian di langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai penjagaan. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, Aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ma'ad dan kaum Thamud.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 Maka sungguh kami ingkar kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya." فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Maka adapun kaum Ma'ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan mereka? Dialah Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka kaum Ma'ad telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka merasakan siksa yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.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 Kulit mereka menjawab, Allah lah yang menjadikan kami dapat berbicara, dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu.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 Dan tetaplah bagi mereka keputusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Dan orang-orang yang kafir berkata, Janganlah kamu dengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.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 dan di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan juga memperoleh apa yang kamu minta نزلا من غفور رحيم sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan?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 Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami.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 Dan sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, pastilah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguh, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dia sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya adalah tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak pula seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, di manakah Tuhan-Tuhan yang telah kalian jadikan sebagai sekutu-sekutuku? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu.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 Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ala innahum fi min liqa'i rabbihim. Ala innahu Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Maha Meliputi segala sesuatu.